Tetapi Allah ini berguna bagi dia jika lewatnya waktu itu tanpa kesengajaan. Nah, ini karena lupa atau tersibukkan apa sampai lewat maghrib tanggal 13 Dhul hijab Di situ dia harus mengkobok. Tetapi jika dengan kesengajaan yang ada alasan syar'i nggak ada udur, dia unduh, dia tunda-tunda sampai lewat masa itu, maka nggak ada gunanya Allah. Sudah lewat masa udhiyahnya. Fadilah udhiyah nggak akan dia dapati. Nah, itu kalau dengan keteledoran atau dengan kesengajaan karena Rasul katakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun siapa yang melakukan amalan tanpa bimbingan kami maka itu tertolak baik udhiyah ini menjadi kewajiban bagi dia sebagai udhiyah dengan perkataan artinya dengan ucapan dia hada udhiyati atau hada ini udhiyah dengan perkataan dia bahwa itu sebagai kurban atau udhiyah darinya sehingga tidak cukup menjadi kewajiban kalau hanya sekedar dengan niat. Niat sebagai usia belum menjadi wajib bagi dia. Atau demikian pula tidak menjadi wajib kalau sekedar dengan beli. Dia beli kambing, tapi dia diam. Kambing. Maka ini kambing belum wajib bagi dia untuk menjadi usia. Artinya apa? Misalnya kambing ini dia jual lagi. Boleh atau dia sembelih sekarang misalnya boleh tetapi menjadi wajib usia dengan syarat-syaratnya tadi harus ya, di waktu penyembelihan yang benar ini kapan ketika dia katakan ada di ini kufiyahku setelah dia beli setelah dia miliki kambing atau sapi yang telah dia persiapkan untuk kufiyah ini bedanya udhiyah dengan haju. Kalau haju dalam haji bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan bersamaan dengan niat. Dengan perbuatan misalnya dia bawa ketika haji dia bawa kambingnya, kiron maka itu udhiyah eh, haji bagi dia. Kalaupun dia nggak mengucapkan, tapi udhiyah lah harus dengan perkataan. Hada udhiyati tentang kambing yang dia eh, sebutkan eh, Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan kalau seseorang beli dengan niat itu sebagai udhiyah, dia beli kambing ini memang niat dia jadikan sebagai udhiyah, maka teranggap itu sebagai udhiyah jadinya. Selama dengan beli dia barengi niat memang untuk itu menjadi udhiyah darinya dan tidak disyaratkan kata Syaikhul Islam yang beliau buatkan tidak disyaratkan untuk dia melafatkan ada di ini kurbanku ini udhiyahku tidak disyaratkan untuk dia lafadkan demikian cukup niat ketika dia membeli karena Rasul katakan innamal amal binniyat wa dan likulli imri'in ma itu yang uh, beliau katakan terkait udhiyah ini pula menjadi kewajibannya dahulu kalau mereka membeli udhiyah dikasih tanda. Ya, tandanya kalau dulu pakai apa, daun pacar itu orang Arab lekoi gitu kepalanya atau di tubuhnya enggak pertanda kalau kambing ini kambing kurban udhia nah, atau di perutnya atau di ekornya walhasil eh, itu pertanda yang mereka buat sehingga yang Fukaha katakan sekedar pertanda demikian tidak cukup untuk menjadi kewajiban bagi dia itu menjadi udhiyah nggak sekarang dikasih pilok kalau sekedar itu nggak cukup karena bisa saja itu sekedar pembeda bahwa ini milik fulan, bukan miliknya fulan. Gitu. Nggak cukup untuk menjadi kewajiban itu sebagai udhiyah dari dia. itu tadi dengan niat atau memang dia katakan walaupun itu tidak syarat, tidak wajib. Dan kalau sudah masuk kepada kewajiban itu menjadi udhiyah, maka tidak boleh dia jual wajib kalau masuk udhiyah. Tidak boleh dia hibahkan kecuali kalau dia menggantikannya dengan yang lebih baik. Kecuali kalau dia menggantikan dia tukar dengan yang lebih baik. Baik. Kalau misalnya dia jual untuk kemaslahatan udhiyah. Misalnya begini dia beli sapi ini 10 juta saya mau jual sapi ini kenapa itu ada sapi lebih gemuk Brahma atau limusin 20 juta mau tak jual ini mau tak tukarkan itu saya tambah 10 juta untuk beli itu boleh tidak boleh tidak boleh karena Tuhan katakan untuk menutup pintu satu zariah. Kalau enggak orang bisa aja beralasan dengan alasan ini itu dijual nanti dapat keuntungan dan seterusnya. Makanya pintu dijual tutup sudah nggak boleh. Kamu sudah niatkan ini sebagai rupiah nggak boleh dijual. Yang boleh cuma satu. Kamu tukar dengan yang lebih baik. Kamu beli lagi nilainya yang lebih gede, lebih besar. Saya tukar ini untuk sedekah biasa. Ada. Tapi untuk dijual sesuatu yang sudah wajib masuk kepada ujian tidak dibenarkan. Demikian pula tidak boleh udhiyah itu dia sedekahkan. Sudah dia masukkan ke udhiyah tadi wajib. Sudah saya sedekahkan ini untuk fakir masakin untuk anak yatim ini juga nggak boleh. Karena yang wajib kamu harus sembelih udhiyah ini karena sudah kamu peruntukkan kurban yang kamu sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terkait udhiyah pula Fuqaha menyebutkan disedekahkan udhiyah itu dan tidak boleh memberikan bagian dari udhiyahnya kepada tukang jagalnya, tukang sembelihnya. Tidak boleh pula dia menjual kulitnya atau sebagian dari udhiyahnya. Tetapi boleh untuk dia manfaatkan Nah, gitu. dia ambil kulitnya untuk kepentingan dia, untuk jaket misalnya, untuk sabuk boleh. Tapi untuk dia jual, lah, tidak boleh. Atau kemudian dia ambil kulitnya atau kepalanya sebagai upah bagi tukang sembelihnya, tidak boleh. Nah, tetapi disedekahkan sebagiannya sepertiganya dia hadiahkan, sepertiganya yang lain dia makan diam sunnah eh, demikian di hadis Ali anna nabiyya amar an yaquma ala badanihi wa an yuqassim badanahu kulla luhumaha wa juruduha wa jalalaha wa la yu'ti fi jazaratiha syai'a Rasul perintahkan untuk menyembelih ontanya lebih membagikan daging-dagingnya dan tidak mengambil sesuatu dari sembelihan itu untuk si tukang sembelih tidak boleh karena dia sebagai wakil atau naib pengganti bagi Mubah yang berkorban dan menyembelih udhiyahnya maka tidak dibenarkan kurbah dan ibadah semacam ini untuk dia mengambil upah atau eh, dari sesembelihan yang disembelih itu. Nah, dan itu beda dengan amil zakat. Beda dengan amil zakat. Kalau amil zakat boleh diberi sebagian dari zakatnya. Di sini tidak boleh e, karena bedanya jelas. Yang menyembelih itu wakil dari kamu, karena kamu ini bisa nyembelih nah ahli misalnya kamu wakilkan kepada dia secara zakat beda memang ditunjuk pemerintah saya mewakili untuk kemudian ambil zakat dan dia sana kemari membagikannya diberikan termasuk amilina alaiha yang berhak mendapat zakat itu sehingga di masalah penyembelihan tidak dibenarkan untuk mengambil dari sesembelihannya. Makanya kalau zakat itu bukan amil tetapi wakil, nggak boleh juga memberi zakatnya. Jadi kamu keluarkan zakat dari hartamu. Kamu wakilkan ke bulan temanmu, tolong sini bagikan ke fukoro, masakin, ya kan? Dia ya bukan amil, orang yang mewakili kamu kamu tunjuk lalu dia berangkat ke sana kemari kemudian menganggap saya amin dia ambil sebagian dari zakat tadi boleh nggak boleh karena dia bukan amin tetapi wakil darimu yang kamu menjadi wakil kamu wakilkan untuk membagi zakat itu terkait hamil eh, hamil tentang yang mewakili atau menyembelihkan untukmu eh, terkait penyembelihan ini pula di dalam sunnah Tentunya udhiyah ini lebih afdal daripada sedekah dengan nilainya kambing dua juta setengah. Kamu beli, kamu sembelih itu lebih afdol daripada dua juta setengah cash kamu berikan ke anak yatim. Mana yang lebih afdol? Kambing ini yang lebih afdol. Kamu menyembelih, kamu bunuh dengan nama Allah, kamu sembelih binatang ini sebagai kurba dan ibadah itu jauh lebih afdol dari kamu keluarkan yang senilai atau bahkan lebih dengan uh, harga udhiyah tersebut. Nah. Kecuali kalau kamu berikan nilai itu kepada orang yang terpercaya untuk dibelikan kurban, tolong 3 juta, carikan kambing yang bagus, sembelihkan. Dia orang yang kamu bisa percaya, lantas boleh. Tapi dikeluarkan dalam bentuk uang, itu beda dan tentunya eh, sesembelihanlah yang jauh lebih afdal darinya. Jadi disunahkan untuk sepertiganya kamu makan sendiri, sepertiganya kamu sedekahkan, sepertiganya kamu hadiahkan. Bedanya sedekah dengan hadiah, sedekah lebih kepada ibadah. Takarrub. Hadiah lebih kepada tahabbub, untuk membenahi hubungan lebih akrab, lebih mesra, cinta, kasih sayang, apa misal itu hadiah. Makanya hadiah boleh kepada orang kaya sekalipun, sedekah tidak. Sedekah kepada orang masakin. Hadiah membenahi hubungan, maka orang kaya kamu kasih. Itu hadiah. Dan para ulama katakan agar lebih segera lebih segera mengamalkan sunnah, disunahkan untuk kamu ambil segera hatinya. Karena hati bagian tercepat matamu. Kamu ambil segera sebagiannya, kamu bakar, kamu makan. Karena disunahkan untuk kamu makan dari binatang kurban yang kamu sembelih. Dan hati lebih cepat daripada daging. Makanya mereka katakan disunahkan untuk segera kamu ambil hati dan kamu makan. Eh, bagi yang berkorban tetap lebih afdol dibanding dia membeli daging. Misalnya kambing dia taruh berapa sih? 8 kilo, kemudian ya, 9 kilo, 10 kilo taruh daging kambing ini 9 10 kilo. Mungkin orang yang pakai logika akan bilang, pada 10 kilo Abdul Ana beli 20 kilo daging di pasar. Daging kambing dia beli 20 kilo daging jadi, kemudian dia sedekahkan. Mana yang lebih Abdul? Sesembelihan lebih Abdul. Kamu beli kambing hidup, kamu sembelih, itu yang lebih Abdul. Walaupun itu mungkin lebih mahal, walaupun itu mungkin lebih besar 20 kilo tapi ini lebih afdal Allah katakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian ketaatanmu menjalankan syiar ini membelih binatang untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bagi yang berkorban pula, jika dia telah berniat untuk berkorban, maka disyariatkan baginya untuk dia tidak mencukur rambutnya untuk tidak memotong kukunya dan yang semisal itu di mana Rasul SAW sabdakan idza al ashar jika masuk 10 Dzulhijjah 10 pertama Dzulhijjah dan kita sudah masuk sekarang itu kan takwi wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudhana min sya'ri wala min basyratihi wala min dhufrihi syai'a maka jangan salah satu dari kalian mengambil rambutnya kukunya nah, jangan dia potong jangan dia ambil dan hukum larangan semula ya haram tentunya yang namanya haram jika itu dilanggar resikonya adalah dosa kemaksiatan bagi orangnya dan ini para ulama katakan uh, merupakan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada mukminin sehingga mengikuti atau menyerupai saudara-saudaranya yang sedang haji sana dan ihram kan mereka nggak boleh pakai wangian nggak boleh pakai potong kuku nggak boleh ambil rambut nah, menyerupai walaupun jauh berbeda begitu pula dengan uthiya ini menyerupai mereka yang menyembelih haji di sana di Mina sehingga umat Islam di seluruh penjuru dunia merasakan kebersamaan dengan saudara-saudaranya yang sedang menjalankan rukun haji. Dan ini bagi yang menyembelih. Artinya bagi yang punya udhiyah bukan yang mewakili. Jadi kalau eh, kamu disuruh bapak kamu cari kambing, bapak kamu yang beli, kamu cuma carikan. Nggak wajib kamu ini kamu boleh potong kuku karena yang punya utia bapak hubungan kamu. Atau kamu wakil, sekedar wakil disuruh nyari kambing atau suruh menyembelih nggak wajib pula kalau kamu nggak punya utia Ini syariat diperuntukkan bagi yang memiliki usia yang jelas. Eh, ini umum mencakup semuanya baik yang disunahkan untuk diambil ataupun tidak yang disunahkan diambil seperti bulu ketiak maaf bulu kemaluan disunahkan memang untuk dipotong tapi ketika masuk 10 Dhul Hijjah ini kamu punya ya haram untuk kamu ambil apa yang lain bulu kepala rambut kepala tidak boleh untuk kamu ambil demikian bulu demikian pula kuku. Nah, tidak boleh dipotong eh, selama suki ini. Demikian pula di hadis disebutkan basyaratahu kulitnya tidak boleh diambil. kek diambil kulit. Nah, mungkin orang diambil kulitnya. Ulama mungkin. Misalnya saja sunnah, hitam, yakni misalnya si anak belasan tahun misalnya dia mau usia umurnya 13 tahun dia beli kambing untuk usia dan dia belum sunat lalu dia katakan ya sekalian ini Idul Adha khitan bi minta khitan misalnya kulit tidak kulit kenapa dia ambil kulitnya sebagian dari kulitnya sementara dia punya udhiyah termasuk yang e, dilarang atau mungkin itu operasi misalnya masa sih dioperasi diambil sebagian kulitnya sementara dia punya udhiyah dia di rumah sakit nggak boleh jangan dulu nanti Rasul katakan hatta yudahi sampai dia menyembelih binatang kurbannya setelah itu terangkat eh, larangan-larangan e, tersebut dari dirinya. Nah, kalau larangan-larangan ini dilanggar, artinya dia ambil rambutnya, dia potong kukunya. Bagaimana dengan korbannya? Para ulama katakan korbannya sah dan mencukupi, tidak berpengaruh terhadap ketidaksahan udhiyah dia sah saja. Nah, hanya saja tentunya dia berdosa karena melanggar yang dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jelas eh, larangan itu eh, semenjak orang masuk 10 pertama Dzulhijjah kalau dia memang dia punya usia sampai dia menyembelih binatang korbannya itu yang bisa kita kaji pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semua Allah taala alam sallallahu alaihi Muhammad سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين